Jalang gawe sapa Allah taala ku ing setan. Jalang gawe sapa Allah taala ku ing setan nakamaring maring sira. Setan digawe aduan ing musuh. Liu hawi supaya meksa sapa Allah, marakno sapa Allah, maksud mengarahkan sapa Allah. Ka ing sira bihi kelawan setan. Allah ngarahno meksa ilaihi maring Allah. Jadi kue itu diparingi di musuh setan. Gara-gara di musuh setan kue kepeksa golek tempat lari. Nah, tempat lari itu rano liya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di Allah gawe setan itu hikmah gede, ben kene di musuh, nah di musuh tunjuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini dadi dorong kita ilang Allah. Waharokalan harakalan gerakno sapa taala ka alaika ing anak sa ing nafsu. Wong bisa buat duwe nafsu, wal yadu mas wal langgeng apa ibaluka apa siro, madep, madhep alaihi ngatasi apa Allah maringi kue di nafsu iku apik dan kue tetap madep ning apa terus niki masyhur ya suatu saat dina Umar ditanya apa anda terlintas ingin gaman ingin zina iya ya. apa anda ingin itu dihilangkan dari anda tidak ya. kenapa ya? ya malah bagus. Jadi misalnya orang wedo ayu gelem mbok gue kepengen niku HP. Baru kae kepengen berarti kete nafsu. Terus ketika kete nafsu ora sida untuk nopo? Ganjaran. Kau mau wong radhi sahabat tapi wong wedo, itu ninggal zina mbek wedo ora ganjaran, mergo perjuangan. betul nopo? Perjuangan. Kau dawuh Sidina Umar orang mungkin wong ra ditung orang mungkin wong ditung ganjaran mergo ninggal zina mbek watu, mbek kayu. Mergo ora ana syahwat iblis. Justru baru kaya ana syahwat iku kowe nak berhasil ninggalno diganjar. Lah iso ninggalno iku kabeh nganggo pertolongane Allah Subhanahu wa taala. Jadi baru kaya kowe wedi zina, wedi maling, wedi sesat, bedino dungo ya Allah kendalikan diriku. Wong kula mau nganti saniki anggere tahajud seringe donga ke Allahumma tahhir qalbi wa hassin farji minal fawahis. Kusti, kula tulung ati kulo jenengan bersih lan di masa mendatang kulo jaga saking zino. Ojo bae orang di masa lalu rajino terus begitu pede di masa depan tidak nopo zino. Baru kayak kita di nafsu di kekhawatiran setiap saat bisa terjatuh neng zino, zino, dosa nyolong, dosa macam-macam. Akhirnya karena kita melihat potensi kita itu sesat, potensi kita zino, potensi kita maling, potensi kita ngakali wong setiap saat sungkem neng pangeran supaya terlindungi. itu jenenge apa? Allah gawe nafsu ben gue tetep madep ning gone Allah. Nah, repote iku nek Allah gawe nafsu terus kue malah berkawan ben apa nafsu iku. Iku markai iku gak sesuai rencana Tuhan berarti gak sesuai apa. Allah gawe musuh ben gue di musuh nek di musuh terus kepengen golek bolo, golek perlindungan. Jadi Allah gawe setan berkah ben gue di musuh, nak di musuh terus golek perlindungan lan iku gak ono liya kecuali Allah Subhanahu wa taala repotnya uang orang anggap setan musuh tapi nopo kawan dari itu seripot Wes nggak sesuai rencana kafe. Namun ngotot-ngotot pun ruwet kafe. Di kau salin malah ya terus. Kode aflah man zakah wa kode khobar apa man zakkaha. Jadi baru kaya kula jenengan duwe nafsu niku banyak ganjaran sing krono kita di nafsu. Nabi langsung dungo Anta ya Allah musakkiha Allahumma musakkiha anta musakkiha la yusakkiha illa anta. Ya Allah jenengan sarasan sing sakit, membersihkan nafsu kula. Kula suwon ati kula jenengan bersih nafsu kula jenengan bersihno, la yusakkiha illa anta. Jadi wa nafsi wa ma sawwa. Ya. Terus qad aflahaman zakkaha wa qad khaba Nabi langsung ngomong Allah Allahumma zakkiha zaki ha illa anta. Jadi wonten tiyang dadi wali ku ya barokah nafsu, kata-kata ya kain nafsu. Masyhur tengene hadis sahih. Wonten tiyang terjebak teng gua. Terjebak teng gua tertutup waktu. Tiga orang itu bersepakat, ayo berdoa dengan amal terbaik yang Anda ingat. Lha iku sing sitok eling di waktu tuwa loro di rumah nanti. Ini pas juga susu, pas wong tuane lesu, turu di baro anak anak nangis. Orang dikei susu karena ndak ingin susunya diminum anaknya mengalahkan orang nopo. Tua, orang tuane tangi san Fanfaroja, batu itu sebagian langset. Terus yang kedua dungo, saya ini punya karyawan duwe gaji pedet cara Indonesia nu pedet. Lariku karyawan kulon niku hilang hilang raro asal usule ngantos 10 tahun nopo pinter Bareng sepuluh tahun teko pedet iku wis anak di putu. Jumlahnya pun puluhan, pun kuatah. Bareng karyawan kulo teko, ini hak, aku kei aku Pikirane karyawan isih pedet, eh. jupule pedet sak anake sak putune dikekno kabeh. Kamu jangan menghina saya jadi karyawan. Enggak, ini milik kamu dan itu anak putune spek jenwa jeneng dan ini lahir em Dan iku karyawan kulo Gusti dibendet kabeh ora muni matur nuwun kulo ora tiga Lalu semantem berulang ikhlas Lalu ini jadi amal Soalnya yang ketiga itu ya jauh tiru Tapi bagus itu Yang ketiga itu elek tenang Kulon itu dia tonggo Wah ini rakarwan sewenang Tak rayu puluhan tahun itu ragilem Tak rayu tahunan buatan burun Barang wae pajak gue Tak rayu bik duit Patang dinar Soalnya saya mas puluh juta purut Pas gede kulo jino Kulo tumpai Dik ini ngiling no Ojo geman Buka tutup tanpa hak kalau langsung melayu gak sido, duit tetep tak kayak. Jadi baru kayak gak sido zino, padahal posisi monoton ngoten diangkat jadi wali. Jadi ada wong diangkat wali nu baru kayak rasido ngelakoni nopo nafsu. Jadi wong diparingi nafsu itu dan wedi mergo delok potensi masa depan terus iri iltijak sungkem neng pengen. Paham gitu, terus kulo nganti sana ini sering dong ya Allah, lindungi kulo sangking zino, sangking macam-macam. Perkara ini gini Setiap saat kue di nafsu itu mesti kue khawatir, jangan-jangan terjebak, jangan-jangan kalah. Karena semua itu orang nolio kecuali balik nih. kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Rasulullah ngajari wong ngabar wudhu cek kantung wa Allah ma tohir kolbi wa hasin farji minal Kalau kaji nabi ini ya, ya cek bergerak gitu. Karena semakin tahu potensinya nafsu, Semakin kita sadar, nak tidak mungkin terhindar kecuali selawan kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dipandang secara optimis, wa abbala alaikan nafs wa harraka alaikan nafsa, awang gerakno nafsumu, dan liyadu maswa dadi langgeng, apa ibalu ka apa madep siro, we madhep alaihi ing atasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang madhep ya mau. Terus boleh sungkeman dan selamat.